بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة sekalian kita pada neraka yang keberapa? Ah? Neraka Sakar sudah selesai. memasuki neraka sakar ya. Yang sudah selesai jahanam, jahim. Jahanam dan jahim. Sekarang kita akan memasuki asbab dukuli sakar. Mengapa orang masuk neraka sakar? Ini neraka akhirat ya. Neraka, neraka akhirat, neraka sakar ada neraka dunia, ada neraka akhirat. Itu bayangan atau gambaran tentang bagaimana neraka sakar itu. Neraka sakar tahukah kamu apa itu sakar? Wa ma adraka sakar? La tulqi wa la tazar. Enggak ada yang nyisa kalau masuk neraka sakar itu. Angus semua. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Membakar manusia. Alaiha tis'ata ashar. Dijaga oleh 19 malaikat. Neraka sakar itu. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة kata dalam ayat lain Tidaklah kami jadikan petugas-petugas di neraka itu melainkan dari golongan malaikat. Ini sudah jelas. Ini keadaan neraka sakornya. Sekarang sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya itu ada empat. Sebab-sebab orang masuk neraka sakar. Satu orang tidak mengerjakan salat. Sampai mati nggak sholat ya. Tidak sholat dalam arti yang benar. Masuk neraka sakar deh. Tentu sholat itu pertama kan sholat fardu ya. Jadi dia tidak mengerjakan sholat fardu sebagaimana mestinya. Dia tidak mengerjakan sholat-sholat sunat sebagaimana mestinya. Ya sudah artinya dia cuma KTP doang Islam, nggak sholat nggak apa. Ya sudah. Kalau ada yang begitu di sini ya insya Allah nanti masuk neraka sahur. <laughs> Tapi mudah-mudahan enggak ya. Ya KTP doang ya. KTP doang yang Islam tapi tidak salat. Tapi saya rasa banyak yang begitu ya walaupun belum tentu sampai wafat sampai meninggal dia gitu ya mungkin ada waktunya dia tobat biasanya begitu oh dari muda itu ya nggak ada urusan lah sama sholat dan sebagainya itu tapi lama kelamaan setelah umur 40 udah mulai bau tanah ya <laughs> ngeper juga dia ternyata <laughs> wah nggak kena ini kita gitu, nggak kena yes atau mungkin memang banyak sebab-sebab lain dia bertaubat juga gitu ya. Lain ceritanya kalau orang bertaubat seperti itu. Tentu kesalahan sebelumnya nanti ada hitungannya sendiri. Kemudian taubat sesudahnya itu tentu ada hitungannya sendiri. Nah, jadi yang terang orang yang tidak sama sekali salat itu diancam Allah dengan neraka zakar Qalu lam naku minal musallin. Kata dalam ayat. Kalau orang-orang neraka sakar itu nanti ditanya, Masalakakum fi sakar. Apa yang membuat kamu diseret masuk neraka sakar begini? Qalu mereka itu berkata, Lam naku minal musallin. Kami tidak salat. Jelas ya? Fardu tidak, sunat tidak, sholat mungkin ada tapi nggak benar. Sholat-sholatan, ikut-ikutan, kadang-kadang tak pakai wudhu. Ya karena nggak enak aja. Lagi lewat masjid orang azan nggak pakai wudhu, nggak enak nih teman-teman teman-teman ikutlah berbaris di belakang nggak pakai wudhu Itu namanya tidak tidak salat sebagaimana mestinya. Padahal salat salat itu mensyaratkan wudhu ya. Wudhu itu ada ketentuan-ketentuannya membasuh muka, membasuh tangan, kepala, telinga dan kaki. Wudhu itu harus ada niat. Ini enggak bighai bighairi tahurin. Kata dalam hadis Nabi, la salata bighairi tahurin tidak sah sholat kamu tanpa bersuci berwudu. Dan ayatnya memang ada ya, ayat wudu itu. Ayat wudu itu disatukan dengan ayat sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Hai orang yang beriman, kalau kamu mau salat, maka basuh wajahmu, basuh mukamu, maksudnya wudhu ya. Basuh mukamu, kemudian tanganmu sampai siku, kemudian sapu kepalamu, kemudian basuh kakimu. Wah kita dalam keadaan sakit. Tadi lewat sebelah sana musola, ternyata air kering di musola itu. Pernah kan kita ngalamin gitu ya? kita mau ngandelin air di sini wudhu untuk sholat maghrib tahu-tahu kering <laughs> gitu ya wah gawat juga ini sedangkan waktu sudah orang sudah mulai berdiri ya bagaimana caranya tayamum kan nah Wa'ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah. Cepat kamu bertayamum dengan debu yang bagus yang tidak melukai wajah kan? dengan debu yang halus maka sapu saja mukamu dan tanganmu kiri kanan selesai dengan niat badalan anil wudu menggantikan wudu untuk salat sekali itu sah kan jadi tidak sholat berarti kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat untuk sholat berarti dia tidak sholat dengan betul. Sholat itu menutup aurat. Ya tak? Sholat itu membaca fatihah. Dia nggak pernah. Dia itu jamaah tapi cuma takbir doang Allahu Akbar waladhalin amin imam dia diam aja nggak baca fatihah nggak ada bacaannya dia ngikut doang. Orang ruku dia ruku, ikut dia orang sujud dia sujud, dia nggak ada bacaannya. Tidak sholat itu kan? Sebab salat itu aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ada perbuatan-perbuatannya, ada geraknya, ada bacaan-bacaannya dalam salat itu. Jadi orang yang tidak salat sebagaimana mestinya menurut syarat-syarat dan rukun-rukunnya sampai mati begitu sakar. Yang kedua, walam nakun miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin. Orang miskin itu ya miskin ya. Tidak memberi makan dia itu nggak punya makanan, kita punya makanan. Orang miskin itu kan berhak mendapatkan makanan. Tapi kebetulan aja lagi dia nggak punya. Haknya ada di kita menurut agama. Kita yang punya makanan itulah yang berkewajiban untuk memenuhi haknya untuk makan itu. Senggak-enggaknya sekali itu tapi tidak kita berikan. Berarti kita membiarkan dia miskin. Satu. Kemudian tidak mem memberikan haknya untuk mendapat makanan. Dia udah miskin ya, udah gemeteran ini. Dibiarkan dari kasih makan, berarti kemiskinannya kita biarkan. Hak hukum dia kepada kita untuk minta makanan tidak kita tunaikan. Tidak kita berikan haknya. Dua kesalahan kita. Yang ketiga kita berkewajiban untuk memberikan hak orang itu menurut ketentuan agama. Kalau kita punya makanan kita wajib memberi makan. Memberi makan itu memberikan haknya. Bukan hak kita yang spiring yang dikasihkan itu. Hak dia. Itu namanya والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم Orang miskin itu ada hakum ma'lum. Di dalam harta kekayaan kamu yang punya itu, kata Quran. Ada hak tertentu, hak orang yang tersimpan di situ. Lisail yang disediakan, diperuntukkan bagi orang yang minta bantuan kamu. Wal mahrum dan orang yang nggak punya. Itu aturan agama ya. Itu norma agama kita. Bahkan saya sering mengatakan salah satu tanda-tanda masyarakat adil makmur itu adalah yang punya menunaikan kewajibannya memberi hak yang tidak punya. Itu tanda-tanda adil dan makmur. Kalau tidak ya belum. Jadi apabila kita kita punya membiarkan kemiskinan, membiarkan orang-orang miskin, tidak memberikan hak mereka Berarti kita tidak menunaikan kewajiban kita yang ditentukan oleh agama. Jadi itu hablum minan nas merembet ke hablum minallah. Itu menunjukkan kamu dalam hablum minan nas kamu tidak beres sama sekali. Karena kamu tidak mengindahkan hablum minallah. Padahal ada aturan dari Allah. Ini urusannya dengan orang ini harus gini. Apa urusan kita dengan orang kaya? Ada ketentuan agama? Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu ketemu orang kaya, <laughs> nggak ada kan? Nggak ada ya, itu kan? Ya saya tidak ada itu. Memang ada aturan khusus di dalam agama. Agama sudah mempersiapkan aturan itu bagi kebaikan kehidupan manusia di dunia ini. Jadi kalau ada orang miskin, ya datang. Kita tahu betul dia miskin. Bantulah. Sekurang-kurangnya harus kita berikan kepadanya itu makan. Jangan sampai dia gemetar, jangan sampai dia kelaparan. Maka dari situ dalam Islam tidak boleh ada muslim yang mati kelaparan. Itu kaidah kemasyarakatan dalam Islam. Itu yang diterapkan di zaman Umar bin Khattab dulu. Di zaman Abu Bakar, tidak boleh ada orang Islam mati kelaparan. Di kota maupun di desa. Di tempat dia bermukim maupun di perjalanan. Itu prinsip yang ditegakkan oleh Sayyidina Umar. Sehingga beliau membentuk lembaga yang namanya Sikaya. Sikaya. Lembaga Sikaya itu ya lembaga yang tukang ngasih makan orang. Tukang kasih makan, tukang kasih minum Umpamanya dari sini orang kan zaman itu jalan ya, jalan kaki, naik onta, naik kuda, mau ke Tangerang misalnya. Lewat sini jalan ini, jalan kaki. Maka di masa Serina Umar, misalnya di Cilduk, dibuat satu, ada tempat makan di Cilduk. Nanti di Cipondo dibuat satu lagi. Orang musafir yang tidak punya bekal, Makan situ. Itu namanya lembaga sikaya. Ya. Karena apa? Seluruh kaum muslimin tidak boleh ada satupun di antara mereka yang mati karena tidak makan. Dikasih makan, di situ dikasih minum. Nah, berbarengan dengan itu pula Sayyidina Umar dulu mengembangkan sistem pos berbarengan dengan sistem sikaya itu. Memanfaatkan sistem sikaya dibuat sistem pos. Jadi surat waktu itu surat juga kan gambar lambang pos itu kan gitu ya apa burung yang apa, berangkai gitu ya bebek yang berangkai apa itu atau burung lambang pos itu. Nah di zaman Umar dulu ya bagus ya Beliau kembangkan sistem sikaya karena itu tanggung jawab sosial kepada orang fakir miskin dan ibnu sabil orang-orang yang musafir kehabisan bekal, kehabisan duit, kehabisan makanan tidak boleh mati. Kelaparan. Maka dibuat sikoya. Nah dari sikoya itu dimanfaatkan. Misalnya sini Ciledug, Ciledug Cipondo. Ada dua sikoya, ada dua tempat makan di situ bagi musafir. Mungkin sesudahnya masuk kota Tangerang sudah sebelah sana kota misalnya ada lagi satu sikoya nah di sikoya situ pos pertama maka itu surat surat menyurat sudah di, dikirim itu per pos itu sampai ke pos yang kota Tangerang itu berhenti orang dari sini berhenti menyerahkan kepada orang sana orang sana meneruskan ke Serang misalnya jadi hampir bareng Sayyidina Umar mengembangkan sistem sikaya dengan sistem pos. Jadi lama ya sistem pos itu. Sama juga kan sekarang ini. Cuma cara membawanya aja yang lain. Pakai pesawat terbang. <laughs> Bawa surat kilat segala macam. Besok nyampe ya pakai pesawat. Ya. Kan? Set, set Semarang. Semarang distribusi di kantor pos besar kantor susah nyebar ke kantor pos kantor pos cabang baru tugas petugas lapangan menyampaikan surat sama seperti itu itu soal sikaya nah kita yang nggak ada ya sikaya itu ya tidak ada sikaya katakanlah tidak ada lembaga sikaya tidak diperlukan lembaga sikaya tapi ada jaminan sosial bagi orang-orang fakir miskin agar mereka tidak mati kelaparan. Besar, kecil, tua, muda tidak boleh ada yang mati lapar. Itu kaidah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mengerjakan perbuatan batil. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin mengerjakan perbuatan jahat, perbuatan dosa bareng-bareng dengan orang-orang yang berdosa-dosa itu. Ma'al khaidin membuat dosa berjamaah rame-rame, membuat kebatilan berjamaah. Nakhudu bergelimang dosa ma'al khaidin bersama dengan orang-orang yang bergelimang dosa. Jadi grupnya grup pendosa, ngerja dosanya rame-rame, berjamaah. Nah anggotanya itu masing-masing itu terancam neraka sakar. Banyak juga ya. Ngerja dosa berjamaah itu kan banyak ya. Korupsi berjamaah ya. <laughs> Sekarang itu ya. Banyak yang menyebut korupsi berjamaah. Tapi membuat kebatilan berjamaah nah, premanisme berjamaah ada imamnya segala macam. Jadi orang yang berdosa melulu, nah, ya, baik terhadap Allah, terhadap agama, dosa itu kan terhadap Allah, hakullah, melanggar hak-hak Allah, dosa kepada Allah, kepada manusia hakku Adam, hakul Adami, melanggar ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku bagi sesama anak cucu manusia Adam ini maka berdosa pula kita kemudian berdosa kepada agama umpamanya kita merusak agama atau menutup-nutupi agama atau mengacak-acak agama, menyalah tafsirkan agama, itu dosa terhadap agama. Ya. Jadi yang ketiga itu kunna nakhudu ma'al khayyidin. Yang keempat tidak percaya kepada hari akhirat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Baru sekaranglah ya Allah kami percaya bahwa akhirat ini betul-betul ada. Dulu enggak percaya. Kami abaikan. Tidak kami pedulikan soal akhirat itu. Kiranya kami anggap itu sekedar dongeng untuk memotivasi orang saja, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Tapi ternyata sekarang ini kami mengakui, kami mengalami bahwa kehidupan akhirat betul-betul terjadi. Kehidupan di dalam surga maupun di dalam kehidupan di neraka. Sebab di dalam agama-agama lain dikatakan surga dan neraka itu seolah-olah satu hayalan ya. Seolah-olah satu hayalan. Satu nirwana. Ini bukan cerita hayalan. Agama kita itu tidak mengajarkan bahwa alam akhirat adalah alam hayalan. Alam akhirat itu alam yang konkret. Alam yang jelas Nah kalau di dalam doktrin agama Hindu masuk surga gimana? Masuk nirwana kan? Nirwana. Orang Hindu masuk surga kan masuk nirwana. Setelah dia dibersihkan oleh dewa-dewa dan sebagainya, masuk ke alam dewa. Itulah alam nirwana. Jadi abstrak banget kan? Kalau Quran tidak, nggak ada masuk-masuk kemana-mana. Masing-masing roh kamu sengaja diciptakan Allah Iya toh? Setelah habis di muka bumi ini dia mati. Nah, roh orang yang baik, yang baik, yang beriman, bertakwa diletakkan di salah satu langit. Kalau dia soleh betul, hampir-hampir mendekati para nabi, dia diletakkan rohnya di Sidratul Muntaha. Yang tidak beriman sama sekali, tidak diletakkan di langit, di bawah langit entah di bintang entah di mana tersiksa dia jelas kur tidak mengawang-awang tidak khayal sesudah itu nanti alam semesta ini akan dikiamatkan dijelasin betul kenapa alam ini bisa dikiamatkan karena matahari itu bisa begini bisa begini bulan itu ini ini ini ini ini bumi ini dijelasin begini begini begini, bahannya itu begini begini begini ya bisa dikiamatin memang. Dikiamatkan, kemudian diganti dengan bumi baru dan langit baru, kemudian menjalani ayyamullah, hari-hari Allah di alam mahsyar. Kemudian setelah hari terakhir Allah memutuskan kamu akan memasuki hari-hari kekal abadi di dalam surga atau neraka surganya itu jelas. Tidak tidak mengawang-awang. Bandingkanlah konsep surga dalam Islam, konsep neraka dalam Islam itu dengan agama-agama lain. Konkret sekali. Dalam agama Kristen saja ngambang itu soal surga neraka itu soal surga terutamanya yang diutamakan di dalam Kristen itu kan soal surga. Baca aja Injil itu soal surga. Ngambang, tidak jelas. Kalau Quran kan jelas. Surganya namanya ada Firdaus, ada ini, ada ini. Di dalam situ ngapain? Iya kan? Jelas pekerjaannya apa, makanan kamu di sana apa, jelas, minumannya apa, yang melayani siapa, malaikatnya siapa, jelas semuanya. Nggak ngambang konsep konsep surga dan neraka dalam Islam. Begitu juga neraka. Ada neraka sakor, ada neraka jahim, ada neraka jahanam. Semuanya api. Tadi kan di awal tadi dikatakan Bagaimana keadaan neraka sakar itu? La tubqi wa la tazar. Kalau dia menyambar kulit kamu, habis, ces, kena, habis. Gosong menjadi arang kulit kamu itu. Lawahatul lil bashar. Kelotok semua kulit manusia Mana bisa ditolak-tolak begitu? Api betul-betul. Maka itu dikatakan dalam Quran, Narullah ulaika ashabun nar. Mereka akan dimasukkan ke dalam api. Nah, apinya api sakar, api jahanam gitu. Ada bermacam-macam tingkatan api. Konkret. Konkret. Jelas. Oke, okay? itulah empat. Ya, cuma empat ini sebab-sebab orang masuk neraka sakar. Nggak ada lagi. Ada yang didiskusikan? Ustaz, itu kalau api uh, api neraka itu kan artinya Ustaz, orang yang masuk ke neraka itu kan langsung mati seperti misalnya di dunia kita ini api kan gitu ya. Nah, terus berarti kan sudah tidak ada lagi persoalan itu sudah kita kira. Kenapa? Tidak ada lagi persoalan-persoalan lagi udah, udah mati udah apa dia mati waktu pada saat dia dimasukkan neraka atau gimana Ustaz? Enggak maksudnya ini yang masuk matinya itu yang mananya Ustaz gitu. Apakah dia masuk ke dalam neraka itu kemudian sudah ada tidak ada persoalan lagi gitu maksudnya? Gimana maksudnya? nggak ada lagi siksaannya kan masuk api ya udah rasain aja di situ hmm. ya begitu masuk dicemplungin ke sana ya udah iya. jadi nggak ada lagi persoalan lagi gitu saja ya? <laughs> ya sudah putus ya. jadi kalau sudah diputuskan oleh Allah pada hari terakhir kita berada di mahsyar yaitu hari pengambilan keputusan sudah hari ini terakhir Allah memutuskan Sianu pergilah ke neraka Sianu pergilah ke surga selesai itu sampai sana masuk ke dalam neraka itu Hah? Di situ ثم لا يموت فيها ولا يحيا Mati enggak, hidup enggak. Sakit iya. Hah? Enggak, kalau hanya masih begitu, kenapa neraka itu apinya melebihi daripada api di, di dunia gitu. Kan cukup di dunia sama ya <laughs> Ya taruhlah apa ya? Taruhlah api neraka itu nggak nggak lebih dari dunia ini. ya tak Ya sudah kita ada api unggun kita masuk situ cemplok dilempar oleh malaikat ke situ. Selesai urusan. <laughs> Nggak apa ada api dunia. Kita kalau kalau nggak nggak bisa nggak ada orang kebal api dunia itu yang saya bilang kemarin kan saya contohkan kita suka ngobrol sama Pak Marzuki Usman kata Pak Marzuki saya tuh nggak mau masuk neraka nanti di akhirat emang apa Pak emang gua tahu neraka tahu dong <laughs> cuman namanya beliau menteri ya masa saya nggak tahu neraka saya bilang Bagaimana itu neraka? Mana itu korek kamu katanya <laughs> korek api. tes dia nyalain. Ayo, telunjuk kamu taruh sini. Berapa menit kamu tahan? Korek api saya dihadapkan ke saya sendiri, Pak. Tes, nah, taruh sini naban telunjuk kamu ini kalau mau mau, mau mengasai neraka. Berapa menit kamu tahan? Wah, jangan cerita menit, Pak. <laughs> ya. Jadi begitu, Pak ya. Apapun neraka, bara api Bapak kan bisa membayangkan bermacam-macam api. Api yang nyala di kayu bakar. Mana lebih panas itu apa lebih panas api yang dinyalakan dengan gas? Hah? Itu kan ada bermacam-macam api ya. Sayang kita siapa yang jago kimia di antara kita ini? Tolong diterangkan ilmu tentang api itu. Saya tidak punya banyak ilmu tentang api ya. Berma berapa macam sebetulnya api di alam dunia ini. Yang terang ada lumpur panas di bawah. ya kan? Panas itu pasti mengandung api. Api itu bisa ditransfer. Panas itu bisa ditransfer. Buktinya air kita taruh di atas api, apinya yang panas air yang di teko itu tadi tidak panas. Ya kan? Tetapi kemudian air menjadi panas. Mengapa? Karena api yang dibawa ini yang memindahkan panasnya ke ceret, dari ceret pindah, berarti sebuah panas dapat berpindah. Nah kalau kita eja secara ilmu begitu, tidak mungkin kita bisa menghindari panasnya neraka itu. Orang panas itu bisa dipindah kok bisa ada pengantar panas ya. Listrik saja dari sini kabel ke ujung sana. Kita buat kabel tanya set set sana kan tetap kena strom kan. Listrik itu juga adalah api. Jadi kalau kita kalau kita bandingkan dengan bermacam-macam api, mudah-mudahan nanti makin bertambah ilmu kita tentang alam semesta ini. Kita tahu, oh api itu sekian, kalau Quran menyebut api neraka tentu maksudnya adalah ini ini ini. Sebab dalam itu, oleh sebab itu dalam Al-Quran dikatakan orang yang makin banyak ilmunya tentang ciptaan Allah ini, mudah-mudahan dia akan semakin takut kepada Allah. Innama ya min ibadihi ulama. Manusia itu sebetulnya calon ulama semua. Alimun billahi wa alimun bi ahkamillah ada yang alim tahu terhadap Allah, tahu terhadap hukum-hukum Allah, termasuk hukum-hukum alam. Itu ulul albab. Wa alimun billahi wa lam ya'lam bi ahkamillah. Ada yang tahu Allah tapi dia tidak tahu hukum-hukum Allah. Tahu ibadat tapi tidak tahu ilmu alam, tidak tahu segala macam segala macam. Ada ya. Ada yang ketiga adalah alimun ghairu alimin billahi wa bi ahkamillah. Tidak mau tahu Allah, tidak mau tahu hukum Allah. Yang keempat adalah ghairu alimin billahi wa alimin bi ahkamih. Tidak tahu Allah, tapi tahu ilmu-ilmu alam. Ada ya? Banyak kan yang begitu intelektual? Oh kalau menerangkan alam semesta bagus banget. Tapi tidak ada takutnya kepada Allah. Ghair alimin billah. Begitu kan? Ada empat macam itu. Oke, okay, Ibu. Ustaz, kalau masalah api, api kalau kita terbakar terus meneruskan menjadi abu hancur itu Ustaz ya. Ya. Gimana untuk api di neraka itu Ustaz? Ada. Apa bentuknya kita masih utuh seperti itu? Di situ, di situ ya kita kita kaji. Makanya saya bilang tadi di, di situ konkret. Dulu saya katakan mau menuju akhirat itu kan lama ya. Perlu disempurnakan dulu orangnya di alam dunia ini, kemudian disempurnakan lagi di alam mahsyar. Disempurnakan di alam kubur dulu dah. Disempurnakan di alam kubur dulu biar tahan masuk surga, biar tahan masuk neraka, diperkuat dulu. Dikondisioning dulu Nanti baru dipindahkan ke alam mahsyar. Di alam mahsyar mulai udah dicecer-cecer dikit dengan panas neraka kan? Dengan bau-bau neraka gitu ya. Biar biar dia kuat gitu masuk neraka. Udah siap masuk neraka baru dicemplungin. Ya. Kalau dia masih begitu dibakar begitu hancur ya belum siap namanya. <laughs> Ya. Maka itu dikatakan oleh Al-Qur'an. Bagaimana keadaan di neraka itu. Apa mengalami kehancuran? Tadi saya bacakan ayatnya la mutu biha wa Tidak hidup tapi juga tidak bisa mati lagi. Susah saja yang ada. Satu. Yang kedua, Quran mengatakan kullama nadijat juluduhum بدلناهم juludan ghairaha ليذوقوا العذاب كلما nadijat juluduhum tatkala telah hangus kulit mereka badalnahum dan ghairaha kami tumbuhkan lagi kulit itu ya ya itu maksud saya itu Ustaz <laughs> maksud saya itu artinya kalau orang yang di, di surga itu kan menikmati kan ya dia. Ah. yang di neraka itu kalau memang habis begitu berarti kan dia nggak menikah betul nggak merasakan sisaannya itu maksud saya itu sudah. Ya, tapi kan <laughs> Jadi tidak, depan lagi itu maksud saya. Tidak hidup tidak mati ya. Dia tidak hidup tidak mati. Jadi ibaratnya begini. Kita ini berdiri ini neraka di dalam neraka itu di dalam neraka hutoma ya digambarkan neraka hutoma itu ibaratnya satu tabung. Saya berdiri hmm. di suatu ruangan besi, dibuat dari besi. Bundar begini saya di dalamnya. Karena Allah ilmu muqadatun lati yang 'ala akidah afidah inna 'alaihim muqadatun fi 'amadin. Jadi saya berdiri dalam tabung itu. Ini gasnya gas api semua, lah. Nah, gas api berdiri di situ membakar-bakar hati saya, rontok hati, dibangkitkan kembali, susun lagi, ya toh? terbakar kulit, tumbuh lagi, hmm. hajar lagi, sakit lagi, gitu terus, ya lah, tidak ada Nah, itu sisaannya kan bisa begitu maksudnya. Ya. ya itu itu gambarannya ya. Kullama nadijat julu dan ghairaha liyadhuqul azab agar mereka itu mengerti merasakan mana yang namanya azab itu kata Allah kalau di dunia ini azab kan kalau kita berdosa kita diazab ya tapi kita bisa istighfar kalau di sini kan berdosa besar saya azab kamu kata Allah dengan azab dunia astagfirullahalazim ya diampuni azabnya. Iya kan? Kalau kita istighfar melulu di dunia ini ya nggak diazab. Tapi tetap aja kita banyak dosa umpamanya, belagu. Bikin dosa, istighfar lagi, bikin dosa, istighfar lagi, bikin dosa. Nanti dihitung ujung-ujungnya ya. Di akhir nanti dihitung. Ya masuk neraka di dunia kamu minta ampun melulu dulu. Sekarang kamu baru tahu azab. Apa sebenarnya azab itu? Kadangkala waktu kita hidup di dunia ini, kita tidak mengerti. Kita sakit atau kita kurang rezeki. Ini apa ini? Azab Allah, apa ujian, bala atau apa? Ini? Kita nggak ngerti. Kadang-kadang masih senang aja kita. Padahal sebetulnya kita sedang diazab. Negeri kita kayak gini, gunjang ganjing begini. Orang masih ketawa-ketawa aja. Tapi ada orang-orang tertentu, oh ini azab, ini berat. Iya tak? Pemimpin-pemimpin sukanya ngibulin rakyatnya. Pemimpin-pemimpin sok-sokan di depan rakyatnya. Apa ini bukan azab? Enggak berhenti-berhentinya. Yang pintar membohongi yang yang tidak pintar. Ini azab tapi kamu tidak tahu pasti kayak apa sakitnya. Nah, sekarang baru kamu tahu. Azab yang dijanjikan oleh Allah baru kamu rasakan betul-betul. Rasakanlah. Begitu kan? Lalu dikatakan di situ dikatakan كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها Hah? Petugasnya banyak malaikat situ. <laughs> Enggak bisa pergi. Maka tidak ada cara lain sebetulnya. Tidak ada sikap yang betul kecuali menghindari segala rupa neraka. Titik. Itu aja. Jangan kita buang-buang waktu lagi. Seluruh neraka nol. Beres. Saya nggak mau masuk neraka jahanam, saya nggak mau masuk neraka jahim, saya nggak mau masuk neraka sakor. Sebab-sebabnya apa nih? Jangan kerjain sebab-sebabnya itu. Selesai. Hah? Korupsi itu masih kita perdebatkan, Pak ya. Korupsi apa dulu? Ya, Sebab korupsi itu adalah soal kemasyarakatan. Korupsi itu kadang-kadang uang negara, kadang-kadang uang pribadi. Karena itu masih masih harus diperdebatkan. Di mana letaknya yang dosa besar korupsi itu? Di mana letaknya? Yang terjadi hindarilah neraka itu. Saat apa mengerjakan sebab-sebab lainnya mungkin dia masuk neraka sakap juga masuk neraka jahanam atau bagaimana tuh Pak Ustaz? Mungkin dia ada sebab-sebab lain juga yang dikerjakannya dosanya. Mungkin dia harus masuk sakar dan dia memiliki sebab-sebab, sebagian sebab-sebab untuk masuk neraka sakor. Dia memiliki dua tiga biji sebab untuk masuk neraka jahim misalnya. Di mana dia dimasukkan? Nanti juga akumulasikan berat ini ini masuknya jahim kemarin kan sudah ada syarat masuk neraka jahim <laughs> iya oh ini dia banyak ini syarat dia masuk neraka masuk ke jahim so, semua syarat-syarat sakor ada di dia ditambah lagi dengan syarat lain untuk jahim ya masuk neraka jahim ya neraka sakor kan empat sebabnya dia memiliki enam ternyata yang dua itu syarat untuk masuk neraka jahanam masuk neraka jahanam dia. Empat tambah dua. Iya. Ada lagi? Ya. Bisa diteruskan Ustaz. Uh, mohon penjelasan Ustaz. Uh, tadi disebutkan bahwa bila seseorang yang menyebutkan atau katakanlah dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Lalu perbuatannya itu tapi tidak melaksanakan sholatnya itu Ustaz. Kemudian amalnya itu banyak sekali. Hablum minanasnya itu banyak sekali. Lalu juga cara berpakaiannya baik laki-laki maupun perempuan tidak memenuhi syarat sebagai orang Islam. Lalu apa hubungannya dengan uh, surat anu itu Al-Baqarah ayat 284 itu Ustaz? Al-Baqarah Al-Baqarah 284.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 pada ayat itu satu. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Milik Allah lah seluruh apa yang di, ada di langit dan di bumi. Semua isinya semua milik Allah. Semua ciptaan Allah. Wa in tubdu jika kamu nyatakan ma fi anfusikum apa yang di dalam hatimu itu kamu perlihatkan secara nyata. Dosa hatimu kamu perlihatkan. Senang hatimu kamu perlihatkan. Autukhfuhu atau kami sembunyikan begitu saja isi hati kamu itu. Kamu nyatakan dengan gerak-gerik, dengan tindakan, dengan kata-kata atau kamu sembunyikan di dalam hatimu sendiri. Yuhasibukum bihillah. Allah akan menghitungnya. Jadi yang tersembunyi di dalam hati juga dihitung oleh Allah. Amal nyata kamu dihitung oleh Allah yang kelihatan mata. Yang kelihatan mata kita bergerak begini, ngangkat itu, sholat takbir itu kan amal nyata. Dihitung oleh Allah apa yang tidak kamu nyatakan di sini, zikir kita Allah, Allah, Allah, Allah, Allah di dalam hati nggak bunyi, hati zikir. Dihitung nggak oleh Allah? Dihitung juga, walaupun nggak bunyi. Tadi duduk dengar jalan di halaman masjid itu Allahu Akbar. Hati kita mengatakan, hati kita menjawab. Allah. Allah kata mengajib. Hati kita menjawab. Itu atau atau engkau sembunyikan yuhasibukum bihillah dihitung oleh Allah oleh sebab Allah yang memilikinya segala isi langit dan bumi ini Allah yang tahu semuanya apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan oleh sebab Allah itulah juga yang akan menghitung semua-muanya. Berarti seluruh kekuasaan ada di tangan Allah dong kalau begitu. Betul kan? Dia yang tahu, dia yang menciptakan, dia yang memiliki segala isi langit dan bumi termasuk isi hati kamu. Dia maha kuasa enggak berarti? Fayaghfiru liman yasha. Oleh sebab itu, Allah bisa mengampuni siapa yang ia mau ampuni. Wa yu'adzibu dan Allah mengazab liman yasha Siapa yang dia mau siksa? Kenapa dia tahu isi hati kamu kok? Isi hati kamu kelihatan di wajah kamu bagus, tapi isi hati kamu jelek. Allah tahu yang jelek itu. Saya siksa kamu kata Allah. Aku tahu isi hatimu jelek. Boleh saja kan? Jadi kalau Allah itu memiliki seluruh isi langit dan bumi, Dia yang menciptakannya, Dia mengetahuinya, dia tahu bagi manusia, khusus untuk manusia, apa yang dinyatakan dan apa yang disembunyikan. Allah tahu semua. Allah catat semua. Nanti akan dihitung oleh Allah di akhirat. Bukan cuma yang dicatat oleh malaikat yang akan dihitung. Yang dicatat oleh malaikat itu kan buku. Jadi buku. Yang dibagikan di mahsyar itu. Yang dicatat Allah apa jadi buku? Enggak. Ya kan? Yang disembunyikan oleh hati. Kata Allah, aku yang nyatatnya. Enggak ada malaikat kiraman katibin nyatat isi hati orang. Kiraman katibin cuma mencatat perbuatan, kelakuan. Gerak-gerik. Rakib dan atid cuma mencatat ucapan kata-kata sampai bisik-bisik. Isi hati tidak, tidak ada malaikat mencatat isi hati. Enggak jadi buku itu. Ya. Buku malaikat itu perbuatan baik buruk, gerak-gerik, perkataan baik buruk itu isinya. Isi hati orang tidak ada dalam buku itu. Sebab malaikat nggak ngerti isi hati orang. Yang tahu isi hati hanya Allah. Ditegaskan di sini. Maka Allah menghitungnya. Sesudah ngitung isi buku buatan malaikat, baru Allah memerintahkan. Tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini. Karena apa? Kalian tidak tahu isi hatinya. Tidak ngitung isi hatinya. Dulu kan sudah saya jelasin ya. Jadi kalian tidak tahu. Nah ini kalian dia mencatat ini dia lagi sholat doang ini takbir ini ini ini ini telunjuknya bergerak begini. Isi hatinya lagi khusyuk banget kalian nggak tahu. Kata Allah kepada malaikat nanti. Iya tak? Hatinya itu waktu itu menangis sangat rindu kepadaku waktu dia sholat ini satu ini. Selamatkan dia. Iya dah. Malaikat mengatakan, katabna ya Rabbana. Nggak ada yang salah kami menulis. Betul kata Allah kalian tidak ada yang salah menulis. Tapi cuma kalian tidak menulis isi hatinya waktu dia ngerjain ini. Waktu sholat sunat dua rakaat ini kalian catat lengkap perbuatannya, kata-katanya, bacaannya, tasbihnya lengkap kalian catat. Cuma isi hatinya waktu dia sholat sunan itu yang kalian nggak tahu, ya kan? Artinya pahala hatinya kalian nggak lihat. Aku yang tahu itu. Maka itu wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Maka ayat ini Pak dikatakan oleh Nabi, Kelebihanku di antara dibandingkan dengan rasul-rasul sebelumku satu kata Nabi. Dalam kitab suciku ada surat Al-Fatihah. Dalam kitab nabi-nabi yang sebelum ini enggak ada surat yang kayak surat Al-Fatihah itu. Kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih. Yang kedua, kelebihanku karena aku diberi ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil arwa in tubdu ma fi anfusikum. Tiga ayat terakhir surah Al-Baqarah itu. Itu khas diberikan Allah kepada kitab suciku. Tidak ada dalam kitab suci lain. Maka itu kita sering membaca tiga ayat ini ya. Tiga lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau kita renungkan mendalam betul, insya Allah hati kita zikir ya. Ya Allah, aku tidak tidak kuat kalau zikir terus dengan lidah. Capek kadang-kadang ya. Capek. Sekarang hatiku yang berzikir. Bisa berbaring kita, bisa sambil baring kita zikir Pak ya. Kita berzikir. Kita sambil duduk melihat benda-benda alam bintang-bintang hati kita berzikir. Itu yang disebut oleh orang tasawuf namanya zikir khafi. Zikir yang tersembunyi. Zikir khafi kata orang tasawuf. Ya bagus. Gitu. Jadi orang itu tadi bagaimana contohnya dia bersyadat tapi dia tidak mengerjakan apa-apa apakah dia masih bisa diampuni oleh Allah iya kalau masih di dunia ini dia berhenti mengerjakan pelanggaran itu lalu dia ganti dengan ketaatan-ketaatan mudah-mudahan Allah mengampuni dia iya kan tapi kalau sampai mati enggak batas minta ampun itu kan nyawa sampai sini batas tobat itu kan sampai sini Tobat orang diterima kalau sebelum sebelum sakaratul maut. Nah, kalau sudah sampai mati dia enggak enggak enggak bertobat juga ya susah. Susah diampuni. Dianya sendiri yang tidak bertaubat. Gitu. Oleh sebab itu kita banyak melanggar ketentuan Allah mungkin. Tapi lama-kelamaan kan taubat ya taubat. Ya sudah kita perbaiki kekeliruan-kekeliruan kita selama ini. Baik pada tingkah laku, baik pada pikiran, baik pada perasaan, baik pada sopan santun, baik pada perjuangan kita menegakkan agama. Kita sempurnakan, kita sempurnakan, kita sempurnakan. Mudah-mudahan nanti kita itu dijemput oleh malaikat maut di dalam keadaan topnya gitu ya. Sedang top-topnya amal kita itu klimaks. Itu namanya husnul khatimah. Orang kan mengharapkan husnul khatimah. Tapi husnul khatimah itu kan tidak bisa di direkayasa. Tidak bisa diangan-angan. Husnul khatimah itu memang satu anugerah Allah. Kita-kita yang tiap hari ngaji ini belum tentu. Belum tentu. Kalau iman kita tidak bagus belum tentu. Kalau tawakal kita tidak bagus belum tentu. Sebab bisa saja di akhir hayatnya orang-orang orang itu rajin sholat. Tapi di akhir hayatnya dia musyrik. Bisa saja kan? Nggak bakal khusnul khotimah. Maka oleh itu tauhid kita kita pelihara. La ilaha illallah. Maka oleh itu Nabi mengatakan orang yang mau sekarat aja tahlilkan. Tuntun dia la ilaha illallah. Supaya balik dia kepada tauhidnya. Mungkin dia lagi digoda oleh setan waktu itu. Dia mempertuankan setan segala waktu dekat sekarat itu. talilkan dia. Begitu dia mengucap la ilaha illallah selesai kata Nabi. Jangan lagi diganggu gugat dia. itu Pak ya. Mudah-mudahan dia masih sempat bertaubat. Contoh tadi itu. Baik. Ya. kajian kita tayang dulu. Kemudian kita kita tahu jarak 100 atau 200 meter ada masjid atau musola yang ada airnya. Perintah umum itu sah nggak kan? Ya, ah, itu kan suruh tayamum ya. Ada ulama mengatakan Ya, kalau masih terjangkau oleh kamu waktu maghribmu masih bisa pergi ke musala yang satu itu, yang ada air, kamu pindah ke sana sholat maghrib ke Uber nggak di situ? Kalau ke Uber ya belum boleh tayamum. Begitu kan? Itu fikih, Pak. Ya. Tapi ada ulama lain mengatakan tidak, kamu sudah dipanggil di musola yang sini yang gak ada air ini. Haya ala solanya sudah jatuh di sini. Gitu kan? Tidak apa-apa kamu darurat ini di sini karena kering sama sekali airnya mesinnya mati. Nggak ada air ya sudah tayamum aja di tembok musola ini ikuti sholat maghrib di sini. Itu namanya diskusi para ahli fikih, Pak ya. Ada yang mengatakan sudah sah, ada yang mengatakan belum. Tergantung kepada sudut pandang mereka itu. Ya dah. Ada yang mengatakan ah, ini namanya tidak ada air, tapi waktu belum habis, waktu maghrib baru masuk. Masih bisa mencari tempat lain yang ada airnya. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i belum sah. Gitu kan? Belum sah bertayamum. Walaupun nanti sampai ke musala yang satunya itu sudah di akhir-akhir waktu misalnya, ya nggak apa-apa kata dia. Yang penting masih bisa berwudu. Berarti itu perdebatan para ulama, perbedaan para ulama tentang syarat-syarat tayamum. Ada ulama mengatakan kalau kamu meriang pakai menggunakan air, meriang ada waktunya ya. Kita kalau wudhu, kalau badan kita kena air itu rasanya kok meriang banget. Ada yang mengatakan dalam keadaan begitu sudah boleh bertayamum, ya kan? Ada yang mengatakan belum, ya tak? Itu beda-beda pendapat. Cuma yang perlu kita buat satu prinsip, Allah memberikan kemudahan. Ya. Wajib berwuduk pakai air, nama itu azimah, hukum asli. Bila tidak dapat air, boleh digantikan dengan tayamum, itu namanya rukhsah, kemudahan. Ada azimah, ada rukhsah. Yalah, kita dalam sholat, dalam sholat misalnya, ini mau kita jalan ke Bandung, atau Cirebon naik bus saya jalan-jalan jalan-jalan sampai belah sana itu apa namanya jati barang masuk waktu zuhur misalnya berhenti busnya di restoran di restoran itu kita bisa sholat ya kita sholat zuhur apa sholat asar situ zuhur toh apa jamak ke asar Ah, kan pilih-pilih kita ya. Jadi ada ada rukso dari Allah. Karena kamu sedang tengah dalam perjalanan, maka coba dialah. Kalau kira-kira nanti kamu sampai di di Semarang itu nanti akan menghabiskan waktu asar, ya cepat-cepatlah di situlah di Jati Barang itulah kamu sholat zuhur, jamakkan asar kamu ke ke zuhur. Ya kan kelihat, lihat kelihatan ya. Ada ulama yang mengatakan belum boleh jamak. Karena apa? Menurut perhitungan normal masih keburu asar di di Semarang. <laughs> Itu namanya perdebatan pikir, perbedaan pikir. Itu namanya bukan bukan permusuhan Pak ya, khilafiyah. Khilafiyah itu kita maklumi. Oke okay, Pak ya. Gimana? Cukup? Cukup ya? Baik. Sampai di situ dulu berarti kita bertambah satu yaitu neraka sakar. Mudah-mudahan kita terhindar. Ini dalam rangka kita mengisi doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamatkan kami dari neraka. Nerakanya kita udah tahu, neraka anu itu sebabnya ini neraka anu sebabnya ini ini ini ini. Nerakaan, wakin qina benar hindarkan kami daripada perbuatan-perbuatan yang akan memasukkan ke dalam neraka itu gitu ya jadi mudah-mudahan kita makin khusyuk berdoa mengucapkan wakin qina benar wakin qina benar karena kita udah tahu <laughs> nerakanya itu Baik, kita tutup dengan tasbih majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته